Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membaca mukaddimah dari Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah taala yang menjelaskan bahwasanya kitab yang beliau karang ini memang diinginkan adalah ikhtisar baik yaitu pembahasan yang ringkas dalam permasalahan usulul fiqh adapun pembahasan mengenai hamdalah kemudian seputar mukaddimat telah kita lewati berkali-kali dalam pembahasan awal-awal suatu kitab Alhamdulillah Baik Dan langsung saja kita masuk pada Pembahasan pertama Qala rahimahullah ta'ala usulul fiqh Ta'rifuhu pengertiannya Usulul fiqh yu'arrafu bi'tibarain Mengetahui yang demikian ini penting untuk memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang sedang kita pelajari. Sebagaimana kita mempelajari nahwu butuh mengerti nahwu itu apa? Mempelajari hadis butuh mengetahui hadis itu apa? Demikian pula ketika kita mempelajari usulul fiqh butuh mengetahui makna dari usulul fiqh. Beliau mengatakan bahwasanya usulul fikih ya didefinisikan berdasarkan dua sisi pandang. al awal bi'tibari mufradai. Yang pertama dilihat dari sisi masing-masing kata yang menyusunnya secara satu persatu. Ya, mufrad dari usulul fiqh yaitu kata usul sendiri, kata fiqh sendiri maksudnya. Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Yaitu yang dimaksud dengan sisi pandang yang pertama ini ikhwanifillah yaitu dilihat dari sisi pandang makna kalimat usul itu apa atau lebih bagusnya karena kalimat dalam bahasa Arab dipakai untuk kata. Baik. Bila dari sisi pandang makna kata usul apa dan kata fikih itu apa? Fal usulu jam'u aslin. Maka sekarang kita masuk pada penjelasan masing-masing dari dua kata tersebut. Al usul adalah bentuk jamak dari aslun. Aslun mufrad, jamaknya usul. Maknanya apa aslun itu? Wa huwa ma yubna alaihi ghairu. Yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain. Ini namanya asal. Ya. Wa min dzalika aslul jidal wa huwa asasu. Dan diambil dari makna bahasa ini ikhwanifillah aslul jidal yang dimaksud yaitu asasnya, pondasi tembok. Ketika seorang mengatakan aslul jidar, asal di sini adalah sesuatu yang dibangun di atasnya tembok. Berarti apa? Pondasi. Baik. Wa aslul syajarah. Aslul syajarah asal ya dari suatu pohon asal suatu pohon itu apa? Alladhi yatafarra'u minhu awsanuha yaitu pokok ya suatu pohon atau pangkal pohon yaitu sesuatu yang bercabang-cabang darinya ranting-ranting. Nah, Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini di antara kalimat asal yang datang dalam Al-Qur'an. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang suatu kata yang bagus, kalimat thayyibah yang ditafsirkan oleh para ulama yaitu kalimat la ilaha illallah yang dimisalkan sebagai pohon yang bagus yang pangkalnya tertancap kokoh wa far'uha fis sama dan cabang-cabangnya ya di langit yakni bercabang-cabang begitu lebat di langit jadi pangkalnya dengan kokoh tertancap dan cabang-cabangnya di langit nah ini asal yaitu mayubna alaihi ghairuh sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain. Baik. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli usul tentang makna aslun secara bahasa ekonomi yang juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Sekarang kita beranjak pada kata yang kedua yang menyusun istilah usulul fikhi. Wal fikhu lughatan al fahmu. Dan fikih yang dimaksud secara bahasa adalah al fahmu yaitu pemahaman. Wa minhu qawluhu ta'ala dan dari kata fikih yang bermakna pemahaman ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa siapa ini? Doa Nabi Allah Musa salam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Doanya wahlul 'uqdatam min Ya Allah, ikatkanlah ya ikatan dari lisanku. Maksudnya apa? Agar lisan ini bisa menjelaskan dengan gamblang. Tidak kaku dalam menjelaskan. Ringan dalam mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan ini juga penting ikhwanifillah kepada kita semua untuk berdoa dengan doa tersebut ya untuk menyampaikan kepada manusia agar ikatan-ikatan yang ada di lisan ini Allah Subhanahu wa taala lepas sehingga mudah untuk menyampaikan kepada manusia. Tujuannya apa? Yafqahu qauli agar mereka bisa faqih ya terhadap perkara, terhadap perkataanku. Maksudnya apa? Agar mereka bisa memahami perkataanku. Jadi makna al-fiqh yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-fahmu pemahaman. Baik. Ini yang perlu diingat-ingat Ikhwanifillah walaupun memang kalau kita melihat kitab-kitab usuliyin mereka berselisih pendapat tentang makna fik secara bahasa. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah fik pemahaman yang teliti. Ada yang lain ya dengan ibarat yang lain tapi ini adalah makna yang paling mudah dan merupakan makna yang disebutkan oleh kebanyakan ahli usul dan dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwasanya al-fiqhu maknanya al-fahmu Wastilahan sekarang makna fikhu secara istilah yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ini secara istilah Fikih itu apa? Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i ya, yang sifatnya apa? amaliyah. Hukum-hukum syar'i dalam pengamalan latihan tafsiliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Baik. Jadi fikih yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang diamalkan oleh manusia dengan dalil-dalil secara terperinci. Ini namanya fikih. Berarti dengan ini telah kita ketahui ya makna dari usul dan makna dari fik. Ketika kita melihat usulul fikih dari sisi kata yang menyusunnya. al alama Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan selanjutnya, Fal muradu biqaulina ma'rifatu al-ilmu wa al-dhan. Lianna idrakal ahkamil fikhiyah Fad yakunu yakiniyan wa qad yakunu dhaniyan kama fi kathirin min masailil fikhi. Sekarang beliau ingin mensyarah makna fik secara lebih lanjut. Dalam fik makna fikhi yang beliau sampaikan tadi, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiriyah Sekarang kenapa Syekh menggunakan ma'rifah? Ma'rifah yang dimaksud dengan perkataan kami makrifah kata Syekh Ibn Uthaymin mencakup ala ilmu wadhan. Jadi kata makrifah pengetahuan pengetahuan itu mencakup ilmu dan mencakup dhon. Apa perbedaan antara keduanya? Baik. Ala ilmu adalah sesuatu yang yakin Sedangkan don adalah sesuatu yang masih ya berupa sangkaan. Dan don ada dua macam, don yang marju dan don yang roji. Don yang sangkaan yang lemah dan sangkaan yang kuat. Aku punya sangkaan kuat bahwasanya hukum perkara ini demikian demikian. Baik. Nah, makrifah mencakup kedua hal tersebut. Kenapa tidak hanya dibatasi pada ilmu saja? Lianna idrakal ahkamil fikhiyah qad yakunu yaqiniyan wakat yakunu dhaniyan. Dikarenakan ya pengetahuan terhadap hukum-hukum fikih itu terkadang yakin, terkadang berupa sangkaan. Sebagaimana didapati pada kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih. Para ulama rahimahullah taala ketika didapati perselisihan tentang suatu hukum kalau dalilnya jelas, ya tegas dan sahih, maka ini N. Tapi terkadang di sana ada dalil yang tidak tegas menunjukkan suatu perkara. Maka ini turun derajatnya ke sesuatu yang don, sesuatu yang berupa sangkaan tapi sangkaan yang kuat. Ya, persangkaan kuat bahwasanya yang rojin dalam masalah ini demikian demikian. Baik. Sehingga Syekh menggunakan kata ma'rifah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Sekarang apa yang dimaksud dengan ah- al-ahkam syar'iyyah? Beliau mengatakan wal muradu bi qaulina al ahkam syar'iyyah al ahkamul mutalaqqatu min syar'i. Yaitu hukum-hukum yang diambil dari syariat. Ini adalah hukum-hukum syar'i. Kal wujubi wat tahrimi sebagai seperti wajib dan haram. Ini diambil dari syariat. Yang insya Allah Taala hal inilah yang akan kita pelajari dalam ya pembahasan kita ikhwanifillah. Fakharaja al-ahkamul aqliyah. Maka keluar dengan batasan ini ketika Syekh memberikan batasan pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i berarti keluar darinya hukum-hukum akli hukum-hukum akal. Ini bukan pembahasan kita, bukan pembahasan fikih. Kama rifati annal kulla akbaru minal juz. Seperti pengetahuan bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini diketahui dengan akal ya kan. Namanya sesuatu yang keseluruhan ini tentunya lebih besar dari sesuatu yang bagian saja. Ya, aku memberikan roti misalnya satu piring penuh. Ini keseluruhan yang dimaksud. Kemudian tentunya ini lebih banyak, lebih besar daripada seseorang memberikan sepertiganya. Ini sesuatu yang diketahui dengan akal. Wal ahkamul adiyah juga keluar dari batasan hukum-hukum syar'i yaitu hukum-hukum adiyah, hukum-hukum kebiasaan yang dibangun di atas kebiasaan manusia. Ini bukan pembahasan fikih. Kama rifati nuzulit tal fil syatiyah idza kana al sahwan. sebagaimana pengetahuan tentang turunnya embun di malam yang dingin apabila udaranya cerah. Baik. Ya? Tentunya akan turun embun. Ini pengetahuan berdasarkan apa kebiasaan. Misalnya orang-orang tua, akhwanillah, kebiasaan mengetahui kebiasaan, mengetahui hukum-hukum berdasarkan kebiasaan. Misalnya Ya, kalau ingin mengetes di tanah ini ada air atau tidak, biasanya diletakkan di situ dedaunan. Kalau diletakkan dedaunan kemudian berembun, ini berarti di bawahnya kemungkinan ada airnya. Ini hukum-hukum adia, hukum-hukum yang dibangun di atas kebiasaan, percobaan-percobaan. Nah, kedua hukum ini, hukum akal dan hukum adiyah berdasarkan kebiasaan bukan pembahasan fikih. Karena pembahasan fikih itu berhubungan dengan hukum-hukum apa? Apa mujahid? Hukum-hukum syar'i. Yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat. Nah, masuk pada batasan berikutnya dari definisi yang disebutkan Syekh. Wal muradu biqaulina al-amaliyah Mala yata'allaku bil i'tiqad. Ini penting. Berarti pembahasan fikih adalah pembahasan yang berupa apa? Pembahasan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, sifatnya amali, berhubungan dengan amalan sehari-hari. Amalan perbuatan manusia. Maka keluar dari kata amaliyah tersebut ya, ya yang dimaksud dengan kata amaliyah tersebut malayata'allaku bil i'tiqad yaitu apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah tidak berhubungan dengan keyakinan karena ini pembahasan lain pembahasan akidah salati wa zakah seperti salat dan zakah fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad maka keluar dengan batasan al-amaliyah tersebut yaitu hal-hal yang berhubungan dengan i'tiqad. Katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifati seperti pembahasan tauhidullah dan pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka yang demikian tidaklah dinamakan fikih secara istilah. Ini penting. Tidak dinamakan fikih secara istilah Adapun secara bahasa tentunya masuk dalam fikih karena itu masuk dalam kategori pemahaman, ya kan? Seorang memahami tauhid, memahami ya makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini fikih. Tapi dalam istilah yang digunakan oleh para fuqaha juga para usuliyun hal tersebut bukan pembahasan fikih, paham? Dan di sana ada kaidah ikhwanifillah la musyaha fil istilah. Tidak ada perselisihan dalam masalah istilah. Jadi tidak perlu ya saling ya berdebat dalam masalah istilah. Karena istilah adalah suatu hal yang kemudian suatu kelompok bersepakat. Hal ini diistilahkan dengan ini. Misalnya. Jadi tidak perlu kemudian seorang berdebat sampai bertikai hanya gara-gara suatu istilah yang digunakan oleh sebagian manusia. Dan biasanya makna secara istilah itu lebih sempit daripada makna secara bahasa. Ini kebanyakannya. Sebagaimana hal ini fikih secara bahasa bermakna pemahaman mencakup semua pemahaman. Tapi dalam istilah usulul fikih yang dimaksud fikih di sini adalah pemahaman yang khusus yaitu apa? Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Baik, bukan akidah. Kemudian batasan yang terakhir wal muradu bi qaulina bi adillatiha tafsiliyah dengan dalil-dalilnya secara terperinci yang dimaksud adalah adillatul fiqhi al maqrunati bi masail fiqhi tafsiliyah yaitu dalil-dalil fikih yang disertai dengan masalah-masalah fikih secara terperinci. Tayyib. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yuqbalu salatun bi ghairi tuhur Salat itu tidak diterima tanpa toharoh Dibangun di atasnya hukum fikih bahwasanya ya seorang yang mau sholat harus toharoh terlebih dahulu. Kain ya. ini dalil terperinci untuk suatu perkara yang terperinci. Maka keluar dari batasan terakhir ini latihan tafsiriyah yaitu saja Bihi usulul fiqh keluar dengan batasan ini pembahasan usulul fiqh. Kenapa? Li'annal bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqh al-ijmaliyah. Dikarenakan pembahasan pada usulul fiqh yaitu pada dalil-dalil fikih secara global. Jadi kalau fikih membahas dalil-dalil fikih secara terperinci dengan masalah-masalahnya, Misalnya kita mempelajari bulughul maram dengan syarahnya. Ini pembahasan fikih. Karena kita mempelajari dalil ini, kemudian hukumnya yang diambil dari dalil tersebut. Ini pembahasan fikih. Jadi pengertian fikih sebagaimana dikatakan tadi, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah adillatiha tafsiriyah. Sedangkan usulul fikih insya Allah akan kita dapat di penjelasannya dari Syekh. Beliau katakan ammat ada adapun yang kedua, yang dimaksud yang kedua ini dari sisi mana? Dari sisi pandang tadi karena fikih usulul fikih ya dalam pengertiannya dilihat dari dua sisi pandang. Yang pertama dari sisi pandang masing-masing kata penyusunnya. Telah kita ketahui makna usul dan makna fikih. Sekarang dilihat dari pandang kedua yaitu bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni al muayyan. Dilihat dari sisi keadaan usulul fikih itu sebagai laqab untuk suatu cabang ilmu tertentu. Karena usulul fikih ini nama untuk cabang ilmu tertentu ikhwanillah ya cabang ilmu tersendiri sebagaimana nahwu itu cabang ilmu tersendiri sebagaimana mustalahul hadis itu cabang ilmu tersendiri maka sekarang untuk sisi pandang yang kedua dalam memberikan definisi usulul fikih yaitu definisi usulul fikih sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Fayarrafu bi annahu ilmun yabhatu an adillatil fiqhil ijmaliyah ilmun yabhatu an adillatil fiqhi al ijmaliyah wa kayfiyat wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustaqim maka diberikan pengertian untuk cabang ilmu usulul fikhi itu bahwasanya usulul fikih adalah suatu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Ini pembahasan pertama dalam usul fikih. Wa kaifiyatil istifadati min hadat bagaimana cara ya mengambil faidah dari dalil-dalil yang global tadi. Wa halil mustafid dan yang membahas tentang keadaan orang yang bisa mengambil faidah dari dalil-dalil yang global tersebut. Dari sini kita ketahui bahwasanya pembahasan utama usulul fikhi ya ikhwanifillah dibangun di atas tiga hal. Yaitu membahas dalil-dalil fikih secara global. Kemudian bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil fikih yang global tersebut? Yang ketiga membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Apakah dia itu mustahid atau mukallid? Syekh menjelaskan, "Fal muradu bi qaulina al-ijmaliyah" yang dimaksud dengan perkataan kami al-ijmaliyah yaitu al-qawaidul ammah. Kaidah-kaidah secara umum atau kaidah-kaidah yang umum, kaidah-kaidah yang luas ini makna ijmaliyah. Jadi bukan membahas dalil-dalil fikih yang terperinci. Tapi usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global. Mithl qaulihim al-amru lil wujub. Seperti perkataan ahli usul al-amru lil wujub. Perintah itu ya untuk menunjukkan kewajiban. Ini dalil umum ikhwani kita. Jadi perintah menunjukkan kewajiban. Wa nahyu tahrim dan larangan itu menunjukkan keharaman. Wasihatu taqtadin nufud. Kesahihan yaitu keabsahan suatu perkara ini melazimkan an harus dilakukan, harus dilaksanakan. Suatu yang telah sah maka ya lazimnya konsekuensinya ikhwanifillah bahwasanya hal tersebut ya diterima dilaksanakan misalnya jual beli jual beli telah sah ikhwanifillah maka melazimkan apa perpindahan hak milik Tayyib, ini namanya an-nufud yang insya Allah nanti akan kita semakin pahami istilah-istilah tersebut. Fakhara bihi al-adillatu at-tafsiliyah. Maka keluar dengan batasan kata al-ijmaliyah ini dalil-dalil yang terperinci. Falatut karu fi usulil fikhi illa ala sabilit tamthilil qa'idah. Maka tidaklah disebutkan dalil-dalil yang terperinci tersebut dalam pembahasan usulul fikih kecuali untuk memberikan contoh bagi suatu kaidah. Karena kaidah butuh contoh, Misalnya tadi kaidah al amrul wujub. Perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Maka kita harus mencari dalil yang terperinci yang di situ berisi perintah. Misalnya idza dakhala ahadukumul masjid ya tayyib yang berupa perintah saja misalnya Nah, banyak sekali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perintah. Di antaranya Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini asalnya memiliki makna wajib. Tapi pada sebagian perinciannya ikhwanillah ya ada yang sunnah baik karena tidak diharuskan seorang harus persis dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih jelas lagi, dalil yang lebih tegas lagi ya pak. Tayyib menjadi dalil yang lebih pas, yaitu lebih tegas dalam pembahasan fikih. Pembahasan fikih tentang hukum syar'i yang amali, yang sifatnya amalan. Misalnya tentang puasa. Baik, Idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka puasalah. Menunjukkan bahwasanya puasa itu wajib ketika telah dilihat hilal. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Wal muradu bi dan yang dimaksud dengan perkataan kami wa kaifiyatil istifadati minha dan cara untuk mengambil faidah darinya dari dalil-dalil yang global tadi. Maksudnya apa? Ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dzalik fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha Bagaimana cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil yang umum? Maksudnya yaitu pengetahuan bagaimana cara ya yastafidul ahkama dia ini yaitu orang yang mempelajari usul fikih ini mengambil faedah ya hukum-hukum tayyib min adillatiha dari dalil-dalilnya yang umum tadi bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan penunjukannya. Jadi yang dibahas adalah hukum-hukum lafaz ini apa? Misalnya kata kul. Ini lafaz. Apa yang di ambil faedah dari kata kul. Oh, kata kul ini memiliki makna umum mencakup semuanya. Dalam latihan, bagaimana penunjukan kata kul ini? Ya berarti memiliki makna umum. Baik. Min umumin wa khususin. Ya dari umum atau khusus wa itlaqin wa taqiyin atau apakah ini mutlak ataukah ya punya batasan nasih atau mansuh ya dia ini menghapus atau telah ataukah telah dihapuskan wa ghairi dan yang lain Ini juga pembahasan yang sangat penting dalam usulul fikih ya yaitu bagaimana seseorang mengambil faidah dari dalil-dalil yang global tadi. Fa innahu yastafidu min adillatil fikhi ahkamaha. Karena sebetulnya orang yang belajar di usul fikih tersebut dengan mengetahui bagaimana cara mengambil faedah tadi, dia akan bisa mengambil faedah dari dalil-dalil fikih ya dan menetapkan hukum-hukumnya. Jadi bisa mengambil faedah dari dalil-dalil fikih tersebut berupa hukum-hukum yang dia tetapkan. Kemudian beliau mengatakan wal muradu biqaulina wa mustafid dan yang dimaksud dengan perkataan kami wahalil mustafid dan ilmu yang membahas juga tentang keadaan orang yang mengambil faedah tersebut yaitu ma'rifatu wahalil mustafidi wahwal mustahil mengetahui ya keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil yang umum tadi yaitu siapa mustahid keadaan mustahid itu bagaimana mustafid mustafidan li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama min adillatiha li bulughihi martabatal ijtihad. Dia dinamakan mustafid orang yang mengambil faidah. Kenapa? Karena dia bisa mengambil faidah dengan sendirinya. Ya, yang berupa hukum-hukum dari dalil-dalilnya Kenapa dia bisa mengambil faedah yang berupa penetapan hukum dari dalil-dalilnya secara sendiri? Libuluhihi martabatal ijtihad karena dia telah mencapai derajat ijtihad. Dia telah mampu untuk berijtihad yakni menentukan suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang dia pahami yang telah sampai kepadanya. Baik. Fama'rifatul mujtahidi wa syurutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dzalika yubhathu fi usulil fiqh. Maka ya mengetahui mujtahid dan syarat-syarat istihad serta hukum istihad itu dan yang semisalnya dibahas dalam pembahasan usulul fiqh. Dari sini kita ketahui khonifillah bahwasanya pembahasan usulul fiqh tidak keluar dari tiga hal tadi yang bercabang-cabang menjadi pembahasan yang banyak. Dan dari sini pula kita ketahui bahwasanya usul fiqh adalah ilmu yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa mencapai ke derajat ijtihad. Untuk bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil yang umum. Oleh karena itulah seseorang yang ingin mempelajari syariat ini butuh untuk mempunyai landasan ilmu ini secara kokoh. Karena seorang dituntut untuk fakih ikhwanifillah terhadap agamanya. Memahami agamanya dengan benar dan kokoh dan tidak boleh taklid. Berarti siapa saja yang mempelajari usulul fiqh berarti dia sedang berjalan menuju ke derajat mujtahid. Walaupun kadar istihad seseorang ikhwanifillah berbeda-beda. Tapi kadar istihad seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan pemahaman yang dia miliki dan keluasan ilmu yang dia kuasai. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala untuk faidah usulul fiqh kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta